Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semua mendapatkan bagian rahmat Nabi Muhammad SAW. Seluruh makhluk, bahkan orang kafir pun mendapatkan rahmat. Buktinya apa? Orang kafir dilarang kita menyiksa. Memang kita harus berhadapi dengan jihad kita diizinkan untuk membunuh tapi bukan untuk menyiksa mereka. Bukan untuk menyiksa orang-orang kafir. Orang munafik juga mendapatkan rahmat. Aman di atas bumi ini. Dia tidak boleh diperlakukan sebagaimana orang kafir untuk dibunuh. Walaupun nanti di akhirat akan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada binatang juga rahmat. Hmm? Walaupun kita diperintahkan untuk memotong kambing, memotong ontak sapi, ayam dan lainnya, tapi harus dengan sembelih yang tajam yang sifatnya tidak sampai menyiksa. Itu rahmatan lil alamin, apalagi kepada orang beriman. Kecuali iblis setan yang tidak mendapatkan bagian rahmat Rasulullah SAW karena sudah dicabut rahmat itu oleh Allah dari hati Nabi Muhammad SAW. alaihi Wallahu a'lam. Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?